Saya berkeinginan belajar ilmu agama, tapi tidak bisa manggil guru khusus, apalagi mondok. Karena saya anak satu-satunya dan ortu telah tua, sakit-sakitan. Pernah juga saya dilarang belajar karena kerja. Ya, ortu tidak dibantu, karena kerjaan ortu tidak dibantu. Orang tua ya. Apa bagus jika belajar otodidak? Mohon Ustadz menjelaskan bagaimana jalan dan solusinya terbaik. Ya. Belajar otodidak jika maksudnya belajar dari kitab-kitab ulama ahlus sunnah dan mendengarkan ceramah-ceramah para ulama atau para ustadz dan para da'i yang bermanhaj yang benar, yang mengikuti jalannya ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ya, keterpaksaan, ya, keterpaksaan seperti yang disebutkan di atas, artinya dia tidak mampu ya untuk datang di majelis-majelis ilmu secara khusus, maka insyaallah itu tidak mengapa. Dengan syarat, dengan syarat tetap berusaha, ya, tetap berusaha menghadiri majelis ilmu, ya, sehingga membaca buku atau mendengarkan radio atau mendengarkan ceramah-ceramah agama di kaset itu hanya sebagai penunjang. Ya. Sedangkan yang pokok itu adalah belajar langsung dari seorang guru. Ya, ini yang dituntunkan para ulama kita. Taib. Kemudian yang kedua yang sangat penting sekali, seorang yang membaca sebuah buku atau mendengarkan kaset-kaset, dia sudah bisa membedakan. Ya, dia sudah bisa membedakan mana buku yang layak dibaca, mana kaset yang layak didengarkan, dan mana buku yang sebenarnya tidak layak dibaca. Ya, sebab tidak semua buku yang boleh kita baca. Ya, ada buku-buku yang menyesatkan, yang mengajak kepada kesesatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Ya, maka orang yang belajar otodidak itu mestinya dia sudah bisa membedakan. Maka inilah pentingnya dia bertanya kepada seorang guru mana buku yang layak dibaca dan mana yang dihindari. Ya, sebab banyak sekali buku yang mengajak kepada kesesatan dan seringkali seorang itu tanpa sadar, ya, dia membaca sebuah buku sehingga tanpa sadar dia terpengaruh dengan kesesatan-kesesatan yang ada dalam buku tersebut ya demikian wallahu a'lam